ثم قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وأما دلالة العقل فمن وجهين Adapun dalil secara akal yang menetapkan adanya hari kebangkitan maka ditinjau dari dua sisi. Ahaduhuma salah satunya أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat di dalam isi keduanya. Khaliquhuma ibtidaan di mana Allah menciptakan keduanya sebagai permulaan yakni dari tidak ada menjadi ada Wal qadiru ala ibtida'il khalq la ya'jizu an i'adati. Maka secara akal yang maha kuasa untuk memulai penciptaan, yang maha kuasa untuk membuat dan menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, maka tidaklah menjadikan dia lemah untuk mengembalikannya. Kalau mengembalikan sesuatu dari rusak dan kehancuran itu jauh lebih mudah daripada menjadikan suatu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Suatu benda, meja rusak, hancur masih memungkinkan untuk diperbaiki. Tapi kalau hilang ya, tidak mungkin kemudian seorang bisa menjadikannya seperti semula. Ya, barang-barangnya tidak ada. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, langit diciptakan, bumi diciptakan, manusia diciptakan, pada asalnya mereka tidak ada. Lalu menjadi ada. Ya, kudratillah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengembalikan jauh lebih mudah. Qala Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa Dialah Allah yang telah memulai penciptaan kemudian Allah mengembalikannya dan itu lebih ringan, lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikan makhluk tersebut. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman di dalam suratul anbiya ayat 104. Kama badakna awwala khalqin nu'iduh. Maka sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan, maka demikian pula kami akan mengembalikan mereka. Wa dan alaina inna kunna fa'ilin. Merupakan janji yang pasti atas kami Sesungguhnya kami akan melakukannya. Wa amiran birraddi ala man ankara ihya al-idham wa hiya ramim. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membantah orang yang mengingkari dihidupkannya kembali tulang-tulang yang telah dalam keadaan hancur lebur. Yang telah hancur, tulang-tulang yang telah rapuh dan remuk, lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan bahwa yang menghidupkan tulang-tulang itu yang menyatukan dan menguatkan kembali tulang-tulang tersebut adalah yang menciptakannya di awal kali. Di awal pertama. Wa huwa kulli khalqin alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap setiap penciptaannya. Naam. Jadi kalau secara akal, naam sungguh sangat masuk di akal. Kalau kemudian sesuatu yang pada asalnya sudah ada hanya remuk, hanya hancur, mati. Untuk dikembalikan lagi sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Athani yang kedua. Annal arda takunu mayyitatan hamidah bahwa bumi atau sebidang tanah terkadang ada sebagian tanah yang mayitah, hamidah, mati, tandus. Ya. Tidak ada tumbuhan sama sekali. Terkadang sebidang tanah demikian keadaannya. Karena saking keringnya retak-retak tanah itu. Nah. Laisa fihi syajaratun khadra. Tidak ada sama sekali pohon yang berwarna hijau. Hancur seluruhnya mati. Mayita. Fayanzilu alaihal matar maka turunlah membasahi bumi yang tandus itu tadi. Turunlah hujan. Fatah tazu khadra'a hayyatan. Maka tiba-tiba berubah menjadi hijau dan hidup. Fiha min kulli zaujin bahij. Padanya dari setiap pasangannya. Demikian indah kelihatannya. Enak dipandang. Ketika hujan turun, Tiba-tiba yang tadinya kelihatan e, kering, nggak ada yang hijau berubah. Lama kelamaan rumput-rumputan mulai tumbuh, lumut mulai tumbuh. Yang tadinya tandus ternyata ditumbuhi oleh tanaman-tanaman. Ya, subhanallah. Wal qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat. Maka yang maha kuasa untuk menghidupkannya kembali setelah tanah itu mati. Setelah tanah itu mati. Tandus maka tentunya lebih maha kuasa lagi untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Nah, pohon anggur. Ya. Subhanallah. Pohon anggur itu kalau belum musimnya, itu seperti ranting-ranting yang kering. Tidak ada hijau sama sekali. Ya. Tidak menghijau. Kering. Setelah berbuah itu. Sudah melewati musimnya. Tapi begitu mulai masuk ke musimnya, Gak tahu tiba-tiba muncul sendiri dari lanting-lanting itu. Menghijau, satu demi satu daun muncul. Satu persatu, lama-kelamaan semakin hijau, semakin lebat. Subhanallah, sangat cepat sekali prosesnya. Setelah menghijau daunnya, mulailah keluar biji-bijian, yakni buah anggur. Ya, setelah dipetik, lewat musimnya, kering lagi. Subhanallah, seperti tidak terurus. Mati. Begitu seterusnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan yang mati. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Qala Allah Ta'ala Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di saat engkau melihat bumi dalam keadaan tandus, faida anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warabat. Maka di saat kami menurunkan pada tanah yang tandus itu air, maka kemudian terjadi perubahan. Ya. Maka mulailah tumbuh ditumbuhi tanaman-tanaman menghijau semakin subur Innalladhi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang tandus itu, maka dialah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد dan sungguh kami telah menurunkan dari langit air yang penuh barokah. Lalu kemudian kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-biji yang telah diketam. Wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid Demikian pula pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi menjulang. Yang memiliki mayang yang nadid. Yani apa saling tindih menindih. Mutarakib. Ya. Tahu ya kawan mayang. Kelapa itu ada. Hah? Persis sama dengan itu. Yang bersusun-susun begitu. Naam. Rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita al khuruj. Sebagai rezeki bagi hamba-hamba. Dan demikian pula kami menghidupkan negeri yang telah mati. Maka demikian pula kami mengeluarkan mereka. Ya, sungguh sangat mudah di saat mereka mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwani fiddin azakumullah dalil-dalil yang beliau sebutkan baik secara syar'i maupun secara hissi dan secara akli yang tidak mungkin seseorang menolak adanya hari kebangkitan melainkan orang-orang yang di dalam akalnya ada sesuatu. Adapun al-mu'min, muslim, maka mereka senantiasa mengimani kullu ma jaa min indillah wa min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dhalla qaumun min ahli zaigh. Demikian pula telah tersesat satu kaum dari orang yang menyimpang faangkaru al qabr akhirnya mereka pun mengingkari azab kubur nah ini lain lagi kalau yang tadi mengingkari hari kebangkitan ada lagi suatu kaum yang mengingkari adanya siksaan kubur atau kenikmatan kubur Fa'angkaru azab al-qabri wa na'imah. Mereka mengingkari adab kubur dan kenikmatannya. Za'imina anna dhalika ghairu mungkin. Dengan persangkaan mereka bahwa yang demikian itu tidak mungkin. Limukhalafatil waqi' karena menyelisihi kenyataan yang ada. Kata mereka. Tak mungkin masa ada yang namanya siksaan kubur. Coba lihat kenyataannya tidak ada. Mana ada yang namanya kenikmatan kubur? Katanya orang kalau di alam kuburnya, kalau dia seorang mukmin diluaskan tempatnya. Sekian kuburan ketika dia ditanam dan digali begitu-gitu juga besar kuburannya. Ya, sebagaimana yang digali ya begitu juga kenyataannya. Iya kan? Ah, al-aqlaniyun ahli akal. Naam. Kalau mereka mengatakan fa innahu law kushifa 'anil mayyit fi qablih la wujida kama kana alaih. Kalau dibongkar mayat tersebut di dalam kuburnya maka akan diketemukan seperti itu pula wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhiq sedangkan kuburan itu tidak berubah menjadi luas atau menjadi sempit sehingga menghancurkan tulang belulangnya tidak kan sama sekali orang yang didatang apa yang dikumpul di laboratorium untuk dilakukan penelitian begitu-begitu juga jasadnya kalau memang dia disiksa mestinya kan hancur cur cur ya atau sekalian mendapatkan kenikmatan kok. Apakah nikmat rasanya kalau dia dimasukkan ke dalam ah, tempat mayat, lemari es mayat, iya. Atau di mumi, ah, di balsem, ditaruh di gua-gua. Seperti itu juga, tidak ada perubahan. Mereka menyangka bahwa kehidupan mereka itu sama dengan kehidupan kita Nah, padahal alam barzakh itu alam yang lain. Alamul ghaib, alam ba'dal maut. Wahada za'mu batilun bisyar'i wal hisi wal aql. Dan prasangka ini pun batil. Yang membatahnya dari sisi syariat, dari sisi ya al-his apa yang dirasakan, yang disaksikan, dan dari sisi akal. Wa amma syar'u adapun syariat faqad sabaqatin nususud dalatu ala thubuti adabil qabr. Telah sahih nas-nas yang menunjukkan adanya siksaan kubur wa na'imihi dan kenikmatannya fi faqratil ba pada paragraf yang kedua, ba mimma yaltahiqu bil iman bil yaumil akhir. Dari apa-apa yang termasuk keimanan terhadap hari akhir. Wa fi al Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dan di dalam sahih al-Imam al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitanil Madinah bahwa pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari sebagian kebun-kebun ahlul Madinah. Fasami Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Lalu kemudian beliau mendengarkan suara dua orang yang dalam keadaan tersiksa di dalam kuburnya. Wa hadis dan disebutkanlah hadis tersebut Wafihi dan di dalam hadis itu disebutkan anna ahadahuma kana la yastatiru minal baul bahwa salah seorang dari keduanya karena dia tidak menjaga diri dari buang air kecil tidak ditutup auratnya ya di dalam riwayat lain la yastabri'u minal baul dia tidak membersihkan ya tidak menjaga dari percikan-percikan air kencing tersebut. Wa fi riwayatin min baulihi dalam riwayat yang lain dari kencingnya wa annal akhara kana yamshi bin namimah sedangkan yang lain disebabkan karena dia suka mengadu domba. Yang jelas hadis ini ma'ruf, muttafaqun alaih. Naam. Jadi secara syar'i demikian banyak dalil dari Al-Qur'an wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal hissu adapun secara his apa yang disaksikan fa innan naima yara fi manamihi bahwa orang yang tidur ya bahwa orang yang Tidur. Siapa yang tidur? Hmm. Nah. Bahwa orang yang tidur ya Rafi manamihi maka dia melihat di dalam mimpinya annahu kana fi makanin fasihin bahij. Dia bermimpi dalam mimpinya dia merasakan berada di tempat yang luas, yang indah. Ya. Iya kan? Nah. Dia tidur di atas tempat tidurnya. Sempit-sempitan lagi. Tapi mimpinya indahnya bukan main. Seakan-akan dia di suatu kebun yang Indah sekali. Mau makan buah dimakan. Ada orang kasih uang. Nah, mau minum-minum lezatnya bukan main. Hmm? Nah, bahkan dia dihadiahi wanita yang cuantik jelita. Hah? Nah. Ya. Kenikmatan yang dia rasakan amu fihi. Dia merasakan kenikmatan itu. Nikmat bukan main. Dan itu terasa. Seakan-akan betul-betul terjadi, ya kan? Nah, sampai kadang mimpi ngumpulin uang, uang banyak. Ya. Terkadang ada orang mimpi, dia meng dia merasakan bahwa dia mimpi. Dia ngumpul uang yang banyak. Oh, uang ini nanti saya mau bawa ke alam sadar. Nah, ya tidak mungkin. Itu alamnya lain, ya kan? Alam mimpi beda sama alam dunia. Gitu. Ya. Dia mendapatkan kenikmatan. Nah, Au annahu kana fi makanin dhiq atau sebaliknya, dia berada di tempat yang sempit. Muhish menyeramkan. Yata'allamu minhu. Dia merasa sakit darinya. Wallah kengerian. Ha? Nah, terkadang seseorang demikian. Apalagi kalau terkadang seorang lalai ya. Nah, lalu kemudian dia tidur, langsung banting diri, tidak membaca doa, tidak berwudu, biasanya mimpinya buruk. Dikejar-kejar makhluk hitam. Ya, dan terkadang mau kemana kita? Ya, mau ke sini kok ada juga di depan, mau ke kiri ada juga, kanan ada juga. Wah, kayak apa ini? Satu-satunya jalan ya berhenti dari mimpi. <laughs> Sadarkan diri. Nah, Ngeri betul terasa. Ya. Terkadang ada seseorang yang betul karena diganggu oleh syaitan. Al-hulum mina syaitan. Ya. Mimpi jelek hulum itu syaitan. Terkadang bersambung-sambung. Ya. Dia bermimpi ngeri. Seakan-akan dipaksa dalam keadaan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bangun lagi. Ya. Dia berusaha menahan diri. Tidur lagi, lanjut lagi mimpinya. Ternyata masih berlanjut. Dia mengharapkan mungkin mimpi yang lain. Ternyata lanjut. Itu-itu juga. Bangun lagi. Ya. Tidur lagi, lanjut lagi. Yang menyebabkan dia semakin takut dan ngeri. Dan terasa. Ketakutannya itu terasa. Ya, sampai terkadang sebagian orang perasaan takut itu terasa sampai terbawa ke alam sadar, ya kan? Nah, sebaliknya kenikmatan dalam mimpi kadang sampai terasa ke alam sadar. Ya. Warubama yastaiqidu ahyanan mimma roa Dan terkadang dia bangun ya dari apa yang dia lihat Wa ma'adhalik fahuwa ala firashi. Padahal dia ternyata tetap di atas ranjang. Nah, di dalam mimpi dia akan di, di apa akan diseret, dibuang, jatuh ke jurang. Begitu dilempar, tuh, ternyata jatuhnya <laughs> dari ranjang. Nah, Hah? Iya kan? Nah. terjadi yang demikian. Ya. Terkadang ada yang mimpi juga. Nah, di dalam mimpi dia dalam keadaan apa? sembelit. Ya, akhirnya dia buang hajat, buang hajat tertolak. Bangun dari tidurnya buang hajat dia. Nah. Ya fi hujratihi tetap di dalam kamarnya alamah walai seperti itu wan naumu akhul maut sedangkan tidur itu itulah saudaranya mati kalau ini saja terjadi ya ikhwan maka tidak mustahil yang namanya kenikmatan kubur itu ada siksaan kubur itu juga ada walaupun kita melihat tubuhnya seperti itu juga tubuhnya tetap di laboratorium ya kelihatan tidak terjadi perubahan, tapi pada hakikatnya dia dalam keadaan tersiksa. Nah, karena memang itu alam yang lain. Ya, barakallahu fikum. Walihada sammahu Allah Ta'ala wafatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menamakan itu wafah. Ya, termasuk wafat Wafat itu ada dua kemungkinan. Wafat mati atau wafat tidur. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautihah Allah yang mewafatkan, mematikan jiwa-jiwa di saat dia telah mati. Wallati lam tamut. Allah juga mewafatkan jiwa-jiwa yang belum mati. Tapi wafatnya di mana? Fi manamiha. Di dalam mimpinya. Amin ya, Jadi dia orang yang tidur juga namanya wafat. Dia telah wafat. Hmm. Ya, jadi kalau ada si, si fulan sedang tidur, maka tidak dusta kalau orang si fulan sudah wafat. Hmm. Tapi nanti ya mungkin hidup lagi, ya kan. Ah, mungkin kaget kalau ada si fulan sudah wafat kok hidup lagi. Nah, iya, karena wafat artinya an tidur fayumsikul lati qada 'alaihal mauta maka kemudian Allah menahan jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya kematian yakni dia tidak akan bangun lagi wa yursilul ukhra sedangkan yang lain yang belum ditetapkan matinya maka Allah lepaskan jiwa tersebut ila ajalin musamma sampai kepada ajal yang telah ditetapkan kemudian setelah itu dimatikan. Jadi ini terjadi. Kita semua tidak bisa mengingkari yang seperti ini. Ya, maka mudah-mudahan orang-orang yang mengingkari adab kubur sering-sering diberikan mimpi buruk. Ya, agar kemudian mereka sadar ya bahwa sesungguhnya tidur itu adalah saudaranya mati. Nah, Ngeri. Padahal itu kalau menurut kita belum kenyataan. Tapi sekian banyak orang yang kalau selalu diberikan mimpi buruk, eh, mengerikan juga. Merasa tersiksa ya kan? Takut kalau tidur. Jangan-jangan tidur buruk lagi nanti mimpinya. Nah, dan kalau tidur ketemu lagi sama si ini. Ya, tidur ketemu lagi sama si nenek ini. <laughs> Nah, sehingga dia takut kalau tidur. Nah, ya, nah itu terasa. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa seorang walaupun kita melihat dalam keadaan seperti itu pula. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna tafaddalu hafidzakumullah.